بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جريدا فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الخلق وكان صلى الله عليه وسلم قد احتاذ نعلا فعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي عز وجل كي لا يمكتني ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه ثم أمر عليا صلى الله عليه وسلم ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يشتري له النعلين سبتتين جرداوين فلبس فلبسهما وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم, خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم وروي أن أبا طلحة صلى في حائط وفيه شجر فأعجبه جبسين طار في الشجر يلتمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدر كم صلى فذكر لرسول الله صلى الله عليه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 من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Masih di dalam pembicaraan Obat yang sangat mujarab ya untuk menjadikan sholat kita agar khusyuk obat yang sangat mujarab yang bisa menjadikan sholat kita untuk bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mungkin kita sedikit membahas di antaranya adalah eh, ada kalanya kekhusyuan tadi itu terganggu dari dalam, ada kalanya kekhusyuan kita tadi itu terganggu dari urusan luar. Bila kekhusyuan itu terganggu dari urusan dalam, maka yang lebih bagus adalah dengan cara kita memahami ayat-ayat yang kita baca atau bacaan-bacaan zikir yang kita baca di dalam sholat itu insya Allah akan mendatangkan kekhusyuan waktu kita mengerjakan sholat itu kalau gangguan tadi itu dari pribadi kita sendiri. Mungkin dengan usaha kita apa namanya uh, untuk memilahkan dan untuk memisahkan pikiran kita dengan urusan dunia luar namun juga masih tak kunjung habis di dalam diri kita ini masih banyak perkara-perkara yang membuat atau benak-benak pikiran yang membuat diri kita ini tidak bisa khusyuk. Nah, itu penyakit dalam diri kita sendiri berarti. Kalau penyakit itu timbulnya dalam diri kita sendiri, maka lebih bagus kata Imam Ghazali memahami ayat-ayat yang kita baca atau zikir atau bacaan-bacaan sholat seperti rukuk dan sujud yang kita baca. Adapun bila kekhusyuan sholat itu terganggu dari urusan luar, maka yang lebih tepat adalah katakan di dalam diri kita bahwa ini adalah sholat saya yang terakhir ini adalah sholat saya yang terakhir atau selesaikan masalah di luar sebagaimana Rasul dulu pernah diterangkan ketika beliau masuk ke dalam masjid teringat periuknya belum ditutup maka beliau perintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk pergi ke rumahnya untuk menutup periuk beliau di rumahnya setelah itu kau kembali maka sahabat ini menanyakan gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah hingga kau betul-betul perhatian kepada tutupnya priuk ini. Kata Rasulullah, bukan karena priuknya dan tutupnya yang aku bingungkan, tapi aku khawatir priuk tadi itu akan mengganggu sholatku nanti. Karena belum saya tutup. Sehingga oleh Rasulullah perintahkan beliau perintahkan kepada sahabatnya untuk menutup priuknya. Setelah itu tenang hati Rasulullah. Baru Rasulullah kembali ke tempat sholatnya. Kemudian disebutkan ketika fakulu ma an salatihi fawadiddu dinihi. Semua perkara yang membuat sholatnya lalai berarti ia bertentangan dengan agamanya. Berarti dia telah menyeleweng dari agamanya. Tidak boleh begitu. Di dalam sholat kita harus khusyuk, betul-betul hadir hati kita. Ya untuk hadir 100% tidak mungkin bisa. Tapi selayaknya kita usahakan sedikit demi sedikit ya pelan-pelan semua itu diajarkan kepada diri kita yang masih awam, kepada diri kita yang masih jauh dari kemungkinan-kemungkinan untuk lebih sempurna, ya pelan-pelan diajarkan. Sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan nanti akan timbul itu sendiri. Kekhusyuan tadi. Kemudian wajundu iblis aduwihi dan dia akan menjadi bala tentaranya iblis dan musuh-musuh Allah. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus betul-betul Jangan sampai kita melupakan Allah taala dalam sholat kita dan tinggalkan apa-apa yang menyibukkan kita. Fa adharu alaihi min ikhrajihi. Maka kalau kita mempunyai satu beban, masalah, problematika, urusan di luar, kalau kita tahan itu jauh lebih bahaya daripada kita kalau keluarkan. Sudah kalau Anda punya apa-apa keluarkan. Gara-gara ini akhirnya sholat saya menjadi terfikiran terfikirkan karena itu barang yang ada di rumah saya ya. sebagai nanti diceritakan di zaman, di zaman Rasulullah bagaimana kalau ditahan barang itu atau kalau ditahan urusan tadi itu itu jauh lebih membahayakan ketimbang urusan tadi kalau diselesaikan sudah selesaikan saja dulu urusannya baru sholat daripada ditahan mengganggu pikiran akhirnya dan tidak timbul khusyuk ya fayatakhallas minhu bi ikhrajihi maka kalau sudah dikeluarkan artinya sudah ditangani urusannya dan sudah selesai itu jauh lebih membuka pikiran kita untuk lebih khusyuk sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengenakan baju khamisah baju hitam yang ada garis garis yang ke bawah begini itu khamisah namanya beliau mendapatkan baju itu dari salah seorang yang bernama Abu Jahmin ya ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Jaham beliau menghadiahi Nabi Muhammad sebuah baju warna hitam bergaris-garis. Ya. Maka baju itu kemudian wa alaiha alamun di baju itu ada tempelannya. Ada warna-warna yang bagus. Di samping juga garis-garis hitam, ada juga alam. Alam itu ada gambar-gambar yang bagus di situ. Ya. Kemudian wasallabiha. Rasul kemudian mengenakan baju itu digunakan untuk sholat oleh Rasulullah. Naza'aha ba'da sholatihi. Tapi kemudian setelah selesai sholat dilepas baju itu kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilipat kembali oleh Nabi Muhammad sambil beliau mengatakan idhabu biha ila Abi Jahmin bawa baju ini kepada Abi Jaham kembalikan baju ini kepada Abi Jahmin sahabat Nabi kembalikan baju ini kepada Abi Jamin fa innaha alhadni anifan an salati baju ini yang membuat aku lalai tadi waktu sholat kembalikan kepada Abu Jamin waktuni bi ambi jabiyati bi ambi ambi ambi janiyati Abi Jamin datangkan kepada aku gantinya sebagai selimutnya Abi Jamin selimutnya Abi Jamin polos tidak ada gambarnya ini bawa ke tempatnya Abu Jahmin biar dia yang mengenakan baju ini atau mau dia jual bawa kembali apa namanya selimutnya Abi Jahmin saya lebih suka selimutnya daripada yang bajunya karena selimutnya tidak bergambar ya Rasul jadi memperhatikan tentang kekhusyuan salat wa amara Rasulullah bitajdidi syirakina alih pada kesempatan yang lain Nabi Muhammad perintahkan sahabatnya untuk memperbaiki tali sandalnya. Tali sandalnya yang cepot disuruh memperbaiki. Thumma nadhara ilaihi fi salatihi id jadidan. Karena tali sandalnya baru, maka Rasulullah di saat beliau sholat, mata beliau memperhatikan tali sandal yang baru ini. Diperhatikan sama Nabi, tali sandalnya baru. Ya, fa'amara an yanzi'a minha wa yaruddu syirakal Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, Rasul perintahkan copot kembali sandal tali sandalnya, kembalikan tali sandal yang usang yang lama, ya ikatkan kepada sandal ini. Tali sandal yang baru copot, lemparkan dia, buang saja. Ganti tali sandal yang lama. Bayarudu syirakal khalak kembalikan atau anu, ikatkan kembali kepada sandal tersebut tali yang sudah usang yang sudah lama karena gara-gara yang baru ini mataku akhirnya tidak khusyuk dalam sholat hanya memperhatikan tali sandal saja sandal ya bayangkan ini kalau kita HP mungkin ya terus diri HP-nya kalau tidak cincin biasanya cincinnya diputer-puter dalam sholat <laughs> ya Wa kana sallallahu alaihi wasallam gadih tada na'lan fa'ajabahu husnuha fasajada. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sepasang sandal gadih tada na'lan mengenakan sepasang sandal fa'ajabahu husnuha. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kagum atas indahnya sandal ini tadi karena baru sandalnya. Kagum atas bagusnya sandalnya Fasajada ketika beliau sujud dia mengatakan setelah beliau selesai dalam sholatnya beliau mengatakan waqala tawadha'tu li rabbi azza wa jalla aku rendahkan hati dan diriku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kaila, kaila yang gutani supaya Allah ta'ala tidak murka kepadaku ini Nabi loh Nabi ini mengatakan aku rendahkan diriku dan jiwaku di hadapan Allah ta'ala kailayam gutani agar Allah Ta'ala tidak memurkai aku Thumma kharaja kemudian Rasulullah keluar dari masjid faaha ila awalisa ilin lagi yahu kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada pengemis yang pertama kali dia temui sandal baru bagus grace diberikan kepada pengemis gara-gara khawatir dirinya tidak khusyuk dari sholatnya di sholatnya gara-gara memperhatikan sandalnya tadi ya summa amara aliyan radhiyallahu anhu an yashtariya lahu na'laini sabtitaini jardawaini falabisahuma kemudian pernah pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sayyidina Ali beliau memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu untuk membeli sepasang sandal kulit untuk membeli sepasang sandal kulit jardawaini yang masih bersih Grace masih baru dari toko. Jardawa ini fala bisa huma Kemudian dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sandal tersebut wakana Rasulullah pernah pada satu saat seperti itu kemudian sama Rasulullah dilempar sandalnya. Tidak mau. Ya, berikan kepada orang lain. Pada saat pada saat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenakan sebuah cincin tangannya yang terbuat dari emas sebelum emas diharamkan sebelum diharamkan gebla tahrim emas haram buat laki-laki tapi sebelum emas dulu diharamkan Nabi pernah mengenakan cincin yang terbuat dari emas ya setelah diharamkan diharamkan hukumnya haram tidak boleh buat laki-laki pada saat beliau ada di atas mimbar beliau melihat cincinnya beliau buka cincinnya dan beliau lemparkan cincin ke samping masjid ya sambil beliau mengatakan waqala syaghalani hadha nazratan ilaihi wa nazratan ilaikum. Ini membuat aku lalai hingga aku tidak khusyuk kepada Allah. Sesaat pandanganku mengarah kepada cincin ini, sesaat pandanganku mengarah kepada kalian. Dah dilempar saja mana lagi? Enggak pakai cincin Rasulullah. Ya, karena mengkhawatirkan untuk tidak bisa khusyuk di dalam beribadah. Itulah ya. Dalam arti kata di sini pelajaran buat kita Bukan berarti kita tidak boleh beli sandal baru, bukan tidak boleh kita mengenakan cincin dan jam tangan, bukan tidak boleh, boleh, boleh saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat dari Allah taala, nikmati tidak apa-apa. Tapi jangan sampai dunia yang kita punya tadi itu melalaikan kita kepada Allah Ta'ala waktu kita sholat tinggalkan itu semuanya saat kita berhadap menghadap kepada Allah Ta'ala tinggalkan jadikan hati kita khusyuk diriwayatkan bahwa sesungguhnya pada satu saat Abu Talhah, ini seorang sahabat Nabi Muhammad yang kaya raya. Kaya raya. Pernah dia waktu itu sholat di satu dinding atau di satu kebunnya. Jadi kebunnya itu dikelilingi dengan dinding begitu. Yang bagus sekali. Fihi syajarun di kebun beliau tadi itu banyak sekali tanaman-tanaman dan pepohonan yang rindang Fa'ajabahu dabsi. Pada saat itu si Abu tadi ini dikejutkan dengan kekaguman burung kecil yang warnanya hitam, dabsi itu. Burung kecil warnanya hitam, burung gerejo apa apa burung apa? Warnanya hitam. Dikejutkan dan dikagumkan kepada sesuaranya si burung tadi itu dan sayapnya serta bentuk dan warnanya. Tara fi syajar yaltamisu makhrajan. Burung tadi itu terbang di sekeliling kebun beliau untuk mencari tempat keluar. Tidak ada karena sudah dikelilingi dengan dinding yang tinggi sehingga burung tadi itu terbang dari pohon ke pohon untuk keluar. Ya. Fa'atba'ahu basarihi sa'atan. Lantas pandangan si Abu Talha tadi mengikuti burung tadi terbang dari satu tempat ke tempat yang lain saat dia sholat. Jadi pandangannya begini, melihat kanan dan kiri. Karena burung tadi terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari ranting ke dahan. Ya, semalam yadri kam sholat. Karena dia kemudian memandang burung yang terbang dari pohon ke pohon hingga akhirnya dia lupa berapa rakaat yang sudah dia kerjakan sholat ini. Ya, fa'ajabahu karena kagum dengan burung tadi. Fadzukira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah apa yang terjadi pada dirinya saat dia terkena fitnah yang namanya warnanya burung dabsi tadi. Apa setelah itu tebusannya? Tsumma qala ya Rasulullah huwa sadaqah fadhahu haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, kebunku itu aku sedekahkan, letakkan di mana yang kau inginkan. Kebun, soal tanah satu hektar diberikan pada Rasulullah gara-gara cuman dia memandang seekor burung waktu dia sholat sehingga dia lupa rakaatnya. Sedekahkan kepada Allah. Untuk nutupi jangan sampai aku dimarah oleh Allah taala, dia sedekahkan semuanya. Ya. Pernah pada satu saat laki-laki yang lain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sholat di kebun di, di kebun di mana kebun itu adalah banyak tanaman pohon kormanya mutawwagah bisa mariha dan buahnya pun juga korma tadi itu sangat lebat sekali sangat banyak sekali buahnya fanadhara ilaiha fa'ajabathu si sahabat tadi ini memandang buah kurma yang ada di pohonnya tadi ini dengan penuh kekaguman dan keheranan walam yadri kam sholat berapa dia lupa berapa rakaat dia sudah kam gara-gara memandang apa pohon kurma yang ada di atas pohonnya fadzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu kemudian hal itu dia ceritakan kepada Sayyidina Utsman apa yang terjadi wa qala huwa sadaqah faj'alhu fi sabilillahi azza wajal. Ini aku jadikan sebagai sedekah maka letakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Kebun kurmanya disedekahkan gara-gara cuman matanya memandang kepada itu. Kadang-kadang apa bisa mungkin kita seperti itu? Saat kita sholat memandang HP kita dan lain sebagainya, kita letakkan di situ lupa gara-gara HP rakaat berapa salam sedekahkan kepada orang <laughs> ya bisa perang sama istrinya di rumah itu nanti Faba'ahu Uthman bi khamsina alfan kemudian oleh Sayyidina Uthman kebun kurma beliau tadi ini kebun kurma si laki-laki tadi dijual oleh Sayyidina Uthman karena sudah diberikan kepada Sayyidina Uthman dijual oleh Sayyidina Uthman dengan harga 50 ribu dirham Fakanu yaf'aluna dzalika qat'an lima datil fikri. Mereka melakukan hal ini semuanya karena apa? Qat'an lima datil fikri, karena untuk memutuskan hubungannya kepada pikiran dunia. Saat mereka sholat, saat mereka kerja kepada pikiran kerja, tapi saat mereka sholat tidak mau saya. Nanti ada permisalan di sini. Wa kafaratan lima jara min nuksani salah sebagai penebus gara-gara mereka sholatnya kurang sempurna tidak khusyuk di hadapan Allah Ta'ala ditebus dengan mensedekahkan kebun kurmanya dan kebun pepohonannya yang ada di rumahnya mungkin seluas apa pohonnya apa kebunnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kata Imam Ghazali huwaddaul gami' lima datil illah ini adalah obat yang sangat mujarab yang bisa mencegah penyakit ini penyakit pikiran dunia tadi jual penyakitnya ya diberikan bahkan bukan dijual diberikan kalau dijual masih punya uang dia diberikan wala nih ghairuh mungkin kalau dengan obat-obat yang lain tidak bermanfaat ustad saya mau beli obat untuk bisa khusyuk ustad di mana Ustaz di apotek mana oh tidak ada yang jual obatnya jual saja apa yang membuat anda tidak bisa khusyuk berikan kepada siapa yang kepada anda yang anda mau fuqara wal masakin supaya Anda bisa khusyuk salatnya. Itu obat yang paling mujarab. Ada ulgame lima datil illah. Itu kalau Anda kuat. Kalau Anda tidak kuat jadi stres jangan. Ya, itu ditahan sedikit demi sedikit diajarkan pelan demi pelan-pelan. Insya Allah akan bisa menjadi lebih khusyuk. ma dzakarnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Fa amma ma dzakarnahu min at-talattufi bit-taskini war-radd ila fahmi dzikri fadzalika yanfa'u fi syahawat adh-dha'ifati wal himami allati la tushghilu illa hawasil qalbi فأما الشهوات القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في سغر المجاذبة ya sebutkan di sini Sebagaimana yang kami terangkan kata Imam Ghazali, orang untuk bisa lebih lembut dan bisa lebih menenangkan hatinya waktu dia sholat itu bagaimana waradi di fahmi dzikri dan bisa mengembalikan pikirannya tadi ini apa yang dia baca bisa memahami apa yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang di batin sendiri artinya di batin sendiri dia baca artinya di batin dalam hati. Alhamdulillahirobbilalamin. Maknanya di batin dalam hati. Bisa memahami seperti itu? Itu apabila orang yang gangguan syahwatnya cuman lemah. Gangguan keinginan dunianya lemah. Itu bisa seperti itu. Kalau gangguan keinginan dunia syahwat dunianya itu lemah, baif, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bisa khusyuk dia. Wal himam allati la tusyghil illa hawasil galb atau satu harapan yang bisa melalaikan dia salat tapi cuma lemah. Hanya di pinggir-pinggirnya hati saja. Lemah, bukan di dalam hati. Nah, adapun apabila fa amma syahwatul gawiyah al murhiga kalau syahwat keinginannya dunia tadi itu kuat dan menggebu-gebu ada di dalam hatinya falayan fa'fihat taskin tidak bisa dengan cara seperti ini Bismillahirrahmanirrahim syahwatnya sama dunia meluap-luap cinta sama dunia meluap-luap Bismillahirrahmanirrahim memaknai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir tidak bisa tidak bisa khusyuk tetap pikirannya kepada itu kenapa? Karena cintanya kepada dunia sudah meluap-luap dia. Beda sama yang pertama. Cintanya sama dunia, bukan dia tidak cinta sama dunia, dia hidup di dunia. Dia kerja, tapi cintanya sama dunia ringan sekali, kecil sekali. Ya itu mungkin bisa diobati dengan cara memahami apa yang dia baca. Tapi kalau cintanya kepada dunia kuat dan menggebu-gebu ada di dalam hatinya, tidak bisa dengan cara seperti itu Bal la tazalu tujadibuha wa tujadibuka tsumma taghlibuka. Bahkan kalau kita mikiri kayak gitu, kata Imam Ghazali, kalau kita mikirkan dengan cara memaknai apa yang kita baca, maka engkau akan selalu tarik menarik sama dia. Satu saat Anda akan khusyuk, satu saat dia lebih khusyuk. Tarik menarik. La tazalu tujadibuha wa tujadibuk. Satu saat engkau akan Bismillahirrahmanirrahim khusyuk. Saat yang lain di rokaat kedua ataukah di rokaat satu yang sama mungkin. Mungkin dia lebih menarik lagi. Oh, jangan khusyuk. Pikiran bagaimana tokomu, bagaimana warungmu, bagaimana pabrikmu, bagaimana usahamu, terus begitu tarik menarik hatta taglibuka hingga engkau dikalahkan oleh dia. Akhirnya bagaimana? Watang gadi jami'u sholatika fi syughlil mujadabah. Akhirnya gerak-gerik sholatmu hanya disibukkan dengan tarik-menarik. Bukan karena Allah. Ya karena mikirkan tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. pikiran yang sana lagi. Tarik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi. Maliki yaumiddin. Tarik menarik akhirnya. Syuhulnya dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir salam tarik menarik sama syaitan Bukan karena Allah Ta'ala sholatnya itu kalau syahwatnya meluap-luap tidak bisa dengan cara seperti ini. Ya. Kemudian dikatakan wa mithaluhu wa mithaluhu rajulun tahta syajaratin arada an yashfa lahu fikrahu wa kanat asfatul asafiri تشوش عليه فلم يز فلم يزل يطير بخشبة في يده ويعود إلى فكره فتعود الأصافير فيعود إلى التنكير بالخشبة فقيل له إن هذا أسير سواني ولا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة فكذلك شجرة الشهوات إن تشعبت وتفرعت أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار وانجذاب الذباب إلى الأكدار والشغل يطول في دفعها فإن الذباب كلها ذب آب ولأد كلما وإن فإن الذباب كلما ذب آب ولأجله سمي ذبابا فكذلك الخواتر وهذه ya, ya. disebutkan permisalannya di sini seperti seorang hamba Allah nah, misalnya ya seperti seorang hamba Allah taala ketika dia berada di bawah pohon yang rindang arada an yasbulahu fikruh dia ingin menjernihkan pikirannya ketika dia ada di bawah pohon dia ingin menjernihkan pikirannya tiba-tiba wakanat aswatul aswafir tushawish aleh tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara burung pipit burung merpati ya karena dikejutkan dengan suara burung merpati hingga pikirannya tadi ini menjadi kacau tushawish kacau gara-gara suara burung tadi dia kepingin duduk yang di bawah pohon burung yang banyak burung pipit bukan satu ekor dua ekor tiga ekor mungkin sepuluh ekor kacau lagi pikirannya falam yazal yutayiruha bi khasyabatin fi yadihi kemudian digusah burung tadi jangan di sini keluar sana jangan di sini keluar sana nah, digusah yutayir dibikin terbang burungnya ya bi khasyabatin fi yadihi dengan palu atau dengan kayu yang ada di tangannya digusah begitu ya wa ya'udu ila fikrihi setelah burungnya terbang kembali dia dengan pikirannya nah sekarang saya jernih pikirannya ketika pikirannya jernih duduk lagi di bawah pohon fata'udul asafir kembali burung bibitnya cicit, lagi bagaimana ini yaudu ila tanggir bil khasyabah akhirnya dia pun kembali gusah pohon uh, burung tadi itu digusah lagi dibikin supaya terbang kembali maka fakila lahu inna hadza asiru sawani dikatakan bahwa orang ini seperti tawanan unta yang diberi minuman. Maknanya apa? Maknanya tidak akan selesai-selesai. Unta itu kalau diberi minuman terus minum dia, tidak akan selesai-selesai. Ya keadaannya seperti itu. Kalau dia gusah burungnya kemudian keluar, dia duduk kembali menjernihkan pikirannya, burungnya datang kembali. Terus begitu. Tidak akan selesai-selesai, tidak habis-habis. Wala yang tidak akan putus-putus. Jika dia kepingin supaya itu bisa jernih pikirannya dan dapat jalan keluar, fakta isya jarah, potong pohonnya, beres. Kalau tidak kepingin anda supaya pikirannya tidak terganggu dengan suara burung tadi ini, potong saja itu pohon, habis perkara. Fakadhalika syajaratu syahwat, begitu pula dengan pohon syahwat di dalam jiwa kita. Idza tasya'abat watafarra'at aghsanuha jika bercabang pohon tadi itu dan banyak dahan dan rantingnya in, in jadabat ilaihal afkaru in jidabal asafir maka pikiran tadi itu akan bercabang-cabang pula in jadabat ilaiha al afkaru akan bercabang-cabang pula pikiran tadi itu seperti tadi apa tertariknya seorang laki-laki kepada suaranya burung pipit tadi ya ilal asjar Iwan jidabil dzubab ilal akidar juga seperti apa? Ter, seperti tertariknya seekor lalat kepada kotoran. Sama. Setiap ada kotoran mesti ada lalat. Setiap ada kotoran mesti ada lalat. Wasyuhul yatulu fi daf'iha. Sehingga kesibukan seperti ini untuk menolaknya dan untuk mengobatinya lama. Tidak bisa sebentar. Sehingga dikatakan fa inna dzubaba kullama dzubaba lalat itu kalau digusah malah justru moro dia. Coba anda gusah lalat, Shh, sini dia, di sini. Coba kalau didiamkan, lari sendiri. Ya, tapi kalau digusah, digusah, diusir, datang. Selama diusir datang, maka dinamakan dubab. Ma makna zubab, zubab itu lalat. Kullama zubab, aba zubab, dabab, aba. Kan tulisannya dalba alif ba. Zubab. Kullama dzubba apa? Selama dia diusir dia akan kembali. Wali ajrihi yusamma dzubab. Maka dia dinamakan sebagai dzubab. Begitu pula dengan yang namanya di dalam hati kita. Kalau kita tidak bisa memotong atau kita apa namanya mematikan sama sekali daripada urusan dunia yang ada di dalam batin kita saat kita sholat tidak bisa kita sulit ya harus di harus dikunci hati kita dari urusan-urusan dunia saat kita sholat itu yang bisa seperti itu adalah diri kita sendiri. Kemudian wahadhi syahwat fakadzalika al-khawatiru wa hadhihi wa hadhihi syahawatu katsiratun wa kallama yakhlul abdu anha wa yajma'uha aslun wahidun wa huwa hubbud dunya wa dzalika ra'su kulli khati'ah wa asasu kulli nuqsan wa manfa'u kulli fasad ومن انطوى باطنه ala حب الدنيا حتى ما لا إلى شيء منها لا ليتزود ليتزود منها ولا يستعين بها على الآخرة فلا يطمئن في أسفو له في في في أن تسفو له لذة المناجاة في الصلاة فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته وهمة الرجل مع كرة عينه فإن كانت كرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة مجاهدة ورد ورد ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة فهذا هو الدواء المر ولمراراته istabsya'athu attiba'u wa bagiyat al-illatu musminatan wa sarat da'u 'idalan hatta annal akabira izdahadu an yusallu rak'ataini la yuhaddithu anfusahum fiha bi umurid dunya fa'ajazu an dhalika fa idan la mutbi'un fihi li amsalina walaitahu salima lana min as-salati syatruha aw surutuha min al-wasafisi linakuna mimman khalata amalan salihan wa akhara sayyi'an wa al-jumlati fahib fahimmatud dunya wa himmatul akhirah fil qalbi mithlul ma'i alladhi alladhi yusabu fi qadahin mamlu'an bi khallin fa bi qadri ma tadkhulu fihi min al-ma' yakhruju minhu min al-khal la mahalata wa la yastami'an yeah. Jadi kiat-kiat untuk orang bisa khusyuk di dalam sholat ini tidak ya mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Saya kepingin khusyuk Ustadz bagaimana caranya? Ya tinggalkan dunianya. Ya saya tinggalkan dunia saya Ustadz. Apakah terus dia dengan mengatakan begitu dia khusyuk? Tidak bisa. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya mungkin bisa dari makanan. Yang kita makan tiap hari ini Oh saya makan, tidak makan apa-apa Ustaz saya makan, makan ya betul yang anda makan halal tapi yang anda dapatkan dengan cara apa nah, ini yang bisa juga menjadi faktor utama untuk tidak bisa khusyuk di samping juga urusan-urusan yang lain ya. uang, istri, anak, rumah, pabrik, kerjaan, semuanya Bahwa masalahnya kita itu bukan seperti zamannya sahabat. Kalau zamannya sahabat cuma satu masalah. Apa? mereka hidup sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikmat sholat di belakang Rasulullah nikmat tapi setelah mereka keluar dari masjid atau setelah mereka keluar dari urusannya dengan Rasulullah mereka kerja dan masalahnya cuma itu selesai kerja mereka datang ke masjid lagi sama Rasulullah duduk jadi kalau mereka terganggu dengan urusan pasar mereka lumrah sahabat manusia diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kau ngurusi pasar urusi waktu kau sholat sholat tinggalkan pasar, kunci, gembok pasarnya. Kemudian kau datang ke masjid, ya, beres sudah. Lah urusan kita bukan cuma pasar dok Urusan kita ini seribu masalah di pikiran kita di sini. Bagaimana caranya? Ya satu persatu diobati. Satu persatu mungkin bukan seribu, dua ribu, mungkin bukan dua ribu, satu juta. Wah bermacam-macam masalah. Nah itu mungkin harus diobati sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Maka dikatakan itu syahwat namanya. Syahwat kita ini banyak. Keinginan kita ini sangat banyak. Sehingga tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala yang selamat dari itu. Siapa di antara kita yang tidak punya problem? Semua punya problem. Orang hidup di dunia semua punya masalah, punya permasalahan. Wa yajma'uha aslun wahid. Semuanya ini sebetulnya terkumpul di dalam satu nama, di dalam satu akar, satu pokok. Apa pokoknya? Hubbud dunia, cinta dunia. Kalau sudah yang namanya cinta dunia, Anda boleh mengartikan cinta dunia macam-macam. Cinta emas, cinta perak, cinta rumah, cinta pabrik, cinta uang, cinta ini, cinta. Segala macam cinta ada di dalam hati kita. Itu namanya hubud dunia. Ya. Wa kadzalika ra'su kulli khati'atin, maka cinta dunia itu adalah sebagai apa? Pokok pangkal kesesatan. Wa asasu kulli nuqsanin, pokok pangkal daripada kekurangan wa mamba'u kulli fasadin sumber kerusakan wa man intawa batinahu ala hubbid dunya barang siapa yang dirinya ini terkandung wa man tawa wa man intawa batinuhu ala hubbid dunya barang siapa yang batinnya itu terkandung di dalam jiwanya cinta kepada dunia hatta mala ila syai'in minha hingga hatinya cenderung kepada dunia dipanggil salat masih dunia kok dia Dipanggil adzan itu masih di dunianya dia. Apalagi seperti itu. Sahabat itu begitu Allahu Akbar tutup langsung masjid. Bergegas mereka untuk bisa ada di soft pertama. Sampai dikatakan kalau mereka itu datang ke masjid kepingin ada di soft pertama hatta yatagatalu hingga mereka ingin bunuh-bunuhan. Kepingin ada di soft yang pertama di belakang Rasulullah kita kan enggak enggak apa-apa soft pertama pokok yang penting dapat soft yang paling belakang malah sekarang berebut bukan yang di pertama berebut yang paling belakang subhanallah terbalik zamannya ya itu hobi dunia hingga cenderung kepada cinta dunia la liyatazawwada minha dunia yang dia cari bukan untuk mengambil bekal supaya dia tegak ibadahnya enggak wala liyasta'ina biha alal akhirah dia cari dunia bukan untuk menolong untuk kebutuhan akhirat, enggak. Dia cari dunia untuk apa? Untuk kepuasan batinnya, untuk kepuasan dirinya. Dari mana dia bisa khusyuk? Enggak mungkin. Fala yatma'anna fi antas ladatal munajah fi shalah. Kalau sudah orang mencari dunia tujuannya adalah untuk memuaskan dirinya, jangan pernah mimpi. Kata Imam Ghazali, jangan pernah mimpi Jangan pernah berharap untuk supaya antas bolahula datal munajah fi agar supaya aku bisa merasakan lezatnya munajat waktu sholat. Oh, tidak bisa tuan, Tidak bisa Tuhan. Kalau masih ada perasaan seperti itu hobi dunia, tidak bisa. Fa inna man habid dunia la yafrah billahi subhanahu wa taala. Barang siapa yang cinta kepada dunia, senang sama dunia, pasti dia tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Kalau Anda kawin sama dunia, Anda kawin sama anaknya, boleh tidak kawin sama ibunya? Tidak boleh, haram, mertua itu. Kalau Anda cinta sama dunia, masuk ke dunia, tidak mungkin dapat akhirat Begitu pula sebaliknya, kalau Anda sama ibunya ya, kawin sama ibunya, kawin sama, hingga dukul masuk kepada ibunya, haram anaknya. Masuk kepada akhirat, bergelut dengan akhirat, haram kepada anaknya. Nah, dunia bintul akhirat, Dunia itu anak perempuannya akhirat. Dia salah satu. Bagaimana caranya supaya imbang ustadz orang seperti kita ini? Ya dunia. Ambil dunia, lihat azawat au liyasta'ina biha ilal akhirah. Liyatazawwad bukan zawaj ya. Bukan liyatazawwaj, bukan untuk kawin sama dunia, bukan. Liyatazawwad pakai dal. Anak untuk mencari bekal di dunia ini. Bekal buat apa? Bekal buat ibadah kita dan bekal untuk sodagoh. Bantu orang yang miskin. Nah, tidak apa-apa. Boleh, cari dunia yang sebanyak-banyaknya kalau begitu. Auliyasta'ina biha ilal akhirah. Agar supaya kebutuhan kita di akhirat itu terpenuhi. Maknanya apa? kalau sekarang saya cari dunia saya banyak sedekah tegak saya punya sholat sempurna hingga perutnya juga tidak keroncongan khusyuk sholatnya tidak apa-apa juga orang yang lapar kerucukan perutnya juga akhirnya pikirannya kepada perut nah, juga penting ini urusan dunia boleh dicari tapi tujuannya adalah untuk menolong akhirat jangan untuk kepuasan pribadinya wahimatur rajuli ma'agurati ainihi cita-cita seseorang itu tergantung dari siapa yang dia cintai. Ya. Fa in kanat qurratu ainihi fid dunya insarafa la mahalata ilaiha hammuhu. Kalau cintanya, asmara cintanya dari ini kepada dunia, maka pasti pikirannya ini akan tertuju kepada yang dia cintai. Coba kalau Anda waktu dulu bagaimana? Mau kawin. Pikirannya kepada pasangannya, terus SMS pasangannya pikiran waktu tidur pasangannya mau makan ingat pasangannya mau mandi ingat pasangannya ya habbada alangkah baiknya kalau yang diingat itu Allah Ta'ala yang dia cintai waktu dia sholat waktu dia sholat saja tiga menit lima menit gak usah lama-lama nah, itu kalau bisa seperti itu jauh lebih bagus itu bisa mendatangkan kekhusyuan ya walakin ma'ahada fala yang bagi an yatrukal mujahadah meskipun bagaimanapun orang yang sudah terkena balak tidak bisa khusyuk tetap dia tidak boleh meninggalkan usaha untuk bisa khusyuk oh kalau begitu Ustadz saya sudah bergelimang dengan dunia berarti saya tidak bisa khusyuk sholat saya tidak pernah bisa khusyuk selama-lamanya oh keliru kalau anda sudah bergelimang dengan dunia maknanya anda mungkin tidak bisa khusyuk dalam sholatnya tetap tidak boleh meninggalkan untuk berusaha bisa khusyuk. Usahakan untuk bisa khusyuk. Tidak bisa semuanya seperempatnya. Tidak bisa seper, tidak bisa semuanya setengahnya, setengahnya seperempatnya, tidak bisa seperempatnya terus. Ya, yang terkecil dari mulai yang terkecil meningkat, meningkat, meningkat, meningkat, meningkat lama-lama, insya Allah lama-lama akan bisa menjadi lebih khusyuk. Kemudian waradil galab ilah sholat, kembalikan hatinya kepada sholat. Watagrilul asbab asyakilah menyedikitkan meminimalkan daripada pikiran-pikiran yang merusak kita waktu kita sholat disedikitkan bagaimana fahadha huwa dawa ulmur ini adalah obat yang sangat pahit hadha huwa dawa ulmur ini adalah obat yang sangat pahit wali mararatihi sya'at hutiba oleh karena obat itu pahit watak dasar manusia pasti menolak siapa orang meminum yang pahit dikasih jadab begitu ini obat mujarab bisa menyembuhkan ini dan ini tidak ada yang manis Tuhan ada ya ini obatnya ada yang lain tidak yang kiranya jangan terlalu pahit seperti jadam ini oh tidak ada ya ini obatnya nalurinya menolak istabsya'at tiba wa bagiatil ilah muzminah kalau anda tidak mau minum obat itu maka penyakitnya pun juga akan lama anda derita ya mau tidak mau diminum sebentar wasara da'u udalan. Nah, maka penyakit yang Anda ada di dalam diri Anda tadi yang tidak mau diobati, udol, maka menjadi penyakit yang mencegah malahan. Bukan obat yang mencegah, penyakit yang mencegah obat untuk masuk. Karena sudah berkarat di sini. Kalau dia sudah menjadi penyakit udol, daul udol, penyakit yang mencegah, dikasih obat seperti apapun obatnya kalah Obatnya yang kalah. Luntur obatnya. Ya. Hatta innal akabir bahkan dulu para ulama pembesar-pembesarnya wali Allah ijtahadu an yusallu rak'atain. Mereka juga bersemangat. Mereka berusaha dengan sekuat hati untuk sholat dua rakaat sunnah. La yuhadithu anfusahum. Mereka mencoba dengan sholat dua rakaat tadi itu jangan sampai mereka berani berbicara kepada batin mereka sendiri. Tentang apa? Fiha bi umuri dunia, dengan urusan dunia. Dicoba sama mereka. Allahu Akbar, cuman dua rakaat saya mau latih diri saya untuk tidak berbicara tentang urusan dunia kepada jiwa saya. Ya jadi begitu. Fa'ajizu an Mereka tidak mampu. Kalau sudah orang besar seperti mereka akabir tidak mampu, kata Imam Ghazali, faidan lamat maafihi li amsalina. Kalau sudah orang-orang gede seperti mereka tidak mampu untuk khusyuk, maka jangan itu orang-orang seperti kita kalau tidak bisa khusyuk. orang pembesar-pembesarnya ulama tidak bisa khusyuk kok. Apalagi orang awam kayak kita. Ya mungkin tidak bisa khusyuk, pasti Pasti itu ya. Walaitahu silmun lana minas salati syatruha au thuluthuha minal waswas. Andaikan kiranya kita ini selamat di dalam sholat kita setengah saja yang khusyuk atau sepertiga saja yang khusyuk dari was-was agar kita tidak mencampurkan antara pikiran yang baik dan pikiran yang jelek di dalam pikiran dan benak kita bisa bisa seperti itu itu baik sudah tidak bisa setengah, tidak bisa sepertiga. Hanya sekelumit saja waktu takbiratul ihram. Sudah bisa khusyuk? Sudah bagus. Tidak bisa semuanya. Ya waktu takbiratul ihram dia khusyuk. Itu sudah bagus. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Oleh karenanya wa'alal jumlah secara global fahimmatul dunia, wahimmatul akhirah fil galbi keinginan dunia pada diri manusia dan keinginan manusia juga kepada akhirat itu kan kayak kita kan saat di masjid keinginan akhiratnya meluap-luap wah kalau gitu saya kepingin masuk surga Firdaus dituntun Nabi Muhammad bagus Masya Allah punya pikiran seperti di masjid di masjid itu di depan sana ingat enggak tadi enggak ingat saya itu dulu waktu saya mungkin sekarang lain dulu itu keinginan saya masuk surga Firdaus sekarang keinginan saya masuk pasar kelewer aja himmatul akhirah wa himmatud dunia orang keinginannya kepada dunia dan keinginannya kepada akhirat di dalam hati manusia itu tak ubahnya seperti air yang dituangkan di dalam sebuah wadah kendi air yang dituangkan di dalam kendi di mana kendi tadi waktu sebelum dituangkan air sudah terisi dengan cuka kendinya sudah ada cukanya wadah itu sudah ada cukanya khal fabigadri mayat yadkhulu fihi minal ma' yahruju minhu minal khalla mahala. Selama kadar ukuran air yang dimasukkan dalam kendi tadi itu banyak, maka cukaknya akan tumpah. Tapi kalau yang dimasukkan adalah airnya sedikit, maka cukaknya yang menang. Sama seperti kita. Kalau yang kita masukkan dalam jiwa kita tadi itu adalah urusan akhirat, dunianya yang kalah. Banyak akhiratnya. Tapi kalau yang dimasukkan akhiratnya cuma sedikit, Allahu Akbar akhirat dunianya lebih banyak ya kalah urusannya dunia toh mulai Al-Fatihah rokaat pertama sampai Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah itu karena pikirannya dunia toh dia akhiratnya kapan? waktu takbiratul ihram toh ya sama airnya sedikit cukaknya banyak ya itu masih mending begitu masih ada airnya daripada ndak sama sekali Suka tok. Ya, karena dua hal tadi itu tidak bisa berkumpul di dalam satu tempat. Semoga Allah taala mudah-mudahan menjadikan sholat yang kita kerjakan diberikan petunjuk oleh Allah taala, dimudahkan untuk bisa khusyuk di hadapan Allah taala dan sholat yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah taala dijadikan sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la arena di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah.